Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira wa ba'd. Ayo kita lanjutkan atau sebelum itu hafalan sudah semua ya? Kita masuk ke pembahasan berikutnya setelah sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang bab ta'ajub. Dan telah jelaskan bahwasanya ta'ajub ada dua sirah yaitu ma'af'ala seperti ma'ahsana Zaidan dan juga af'il bi seperti ahsin bi Zaidin. Dan sudah kita jelaskan pula Arabnya. Nggak ada isyal yang sebelumnya? Pembahasan ta'ajub ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham? Mana yang sama? Ya, ma'afala ma'ahsana Zaidan dan af'il bi Zaidin sama. Dalam Al-Qur'an, absir bihim wa asmi' alangkah jelas pandangan mereka wa asmi dan alangkah tajam pandangan mereka sama tajub mananya cuma iramnya berbeda ya nah, kalau ma af'ala ma ahsana zaid ma'nya mubtada dia nakira mausufah kemudian ahsananya fi'lan madin ah, min al fatwa fa'ilu mustatir fihi wujuban jumlah fi'liyah fi mahadrafin khabar zaidannya maf'ul bih adapun af'il bi itu sighanya dari sigha amr tapi madhi Iya, di Arab sebagai fil madhi mabni ala sukun Ba'nya zaid al azimah kemudian zaidinya sebagai fa'il marfu ala matrufi dhamma al muqaddarah ala akhirih mana min dhuhuriha isyghal al mahal bi harakati harfil jar az zaid nah sekarang kita masuk ke bab berikutnya al adad babu al adad ini bab tentang hukum lafaz-lafaz yang berkait dengan adat yang muzakarnya dan muannasnya bagaimana al-adad itu maknanya mayaqa jawaban likam apa yang dia jatuh sebagai jawaban dari kam seperti wahid isnan ini bisa dijadikan sebagai jawaban dari pertanyaan kam indak engkau jawab wahid isnan ya. Kam kitabun indak wahid ya, ataupun kitabun wahid. I'lam anna alfadhu al-adadi ala salasati aqsamin. Ketahuilah bahwasanya lafaz-lafaz adad bilangan ada tiga macam, ada tiga bagian. Al-awwalu ma yajri ala al-qiyasi. Yang pertama apa yang dia berlangsung sesuai dengan kias. Bisa dikiaskan maknanya alal qiyas yakni alal asal sesuai dengan asalnya muzakkar dengan muzakkar muannas dengan muannas fa zakar ma'al muzakkar dimuzakkarkan ya adat di sini bersama ma'dud sesuatu yang dihitung yang dia muzakkar pula wa yu'annas ma'al mu'annas dan dimu'annaskan bersama yang mu'annas misalnya indi kitabun wahidun di sini wahid muzakkar bersama maadud yang apa? Muzakkar pula. Ya, pada contoh tadi indi rajulun wahidun, wahidnya adad, kemudian apa? Rajulnya ma'dud. Dijadikan sama-sama muzakkar. Wa yu'annas ma'al mu'annas. Contohnya apa? Indi qalan suatun wahidatun misalkan. Ya. Wahwa dan dia yang berlangsung padanya kias dari adad adalah al-wahid wal isnan. Ya, al-wahid wal isnan wa ma kana ala sighati fa'ilin dan apa saja yang dia di atas sighah bentuk fa'il wahid isnan salis rabi' khamis sadis sabi' ya samin tasi' ashir itu disesuaikan ya kalau mausufnya uh, ma'dudnya muzakkar maka dia muzakkar kalau ma'dudnya muannas maka dia muannas ingat wahid dan isnan kemudian apa yang dia datang di atas wazan apa? fa'il. Dan biasanya sebagai sifat. Takulu fil muzakkar, engkau katakan pada ya muzakkar wahidun. Indi miskitabun wahidun. Wasnan. Wasanin. Wasalis ila ashir. Kalau yang dia di atas wazan fa'il biasanya itu sifat. Ya, seperti ad-darsu as-salis, ya kan? Pelajaran yang ketiga, sifat karena dia di atas wazan fa'il. Sama di situ sama-sama muzakkar, ad-darsu as-salis. Ad-darsu ar-rabi', ad-darsu al-khamis, ad-darsu al-ashir. Dimuzakarkan bersama muzakkar. Kenapa? Wazannya fa'il. Ya. Wa fil muannas dan pada yang muannas dikatakan wahidatun. Ditambahkan padanya tak. Untuk duanya isnatan ditambahkan tak setelah nun Au sintan. Bisa ifnatan atau sintan. Yang untuk sifatnya yang dia di atas wazan fa'il faniyatun falisatun robiatun sampai ashiratun, sampai sepuluh. As-Sofhah As-Salisah Halaman yang ketiga As-Sofhah Al-Ashirah Halaman yang ke sepuluh Sama-sama mu'anaf Wazannya fa'il Jadi wahid isnan Ya contohnya apa wahidah li bintun wahidatun li bintani isnatani gitu kan as-safah as-saniyah as-safah as-salisa sampai asyirah Wakaza idha rukibat ma'al asyarah au ghairah au ghairiha. Demikian pula apabila dia ditarkib bersama asyarah ataupun selain asyarah. Demikian pula apabila dia ditarkib ya dengan asyara ataupun selainnya. Ya setelah melewati al-ashrin 20. Illa annaka ta'ti bi ahadin wa ihda wa hadiya wa hadiyah. Hanya saja ketika bersama asyara engkau datangkan ahadin ataupun ihda ataupun hadi ataupun hadiah Fatakulu fil muzakkar, engkau katakan pada yang muzakkar, ahada asyara. Sama-sama muzakkar ya. Ahada asyara. Isna asyara, dua belas. Ahada asyara kaukaban misalkan. Isna asyara apa? Rajulan. Hadiya asyara hulaman. Thani asyara rajulan ila akhirih. Ya. wa thalitha asyara ila tasi'a asyara sampai ke 19. Tapi tadi kalau di atas wazan fa'il biasanya sifat. Ad-darsu at-tasi'a asyara ya. Ad-darsu tasi'a asyara mabniul juz'ain. Mabni dua bagiannya. Dari mulai ahada asyara sampai tasi'a asyara di situ mabni semua. Di atas fathah. Ya, di atas fathah. Jadi Arabnya itu mabniul juz'aini fi mahalli nanti. Kalau dikatakan ja'ani ahada asyara rajulan. Ja'ani filun fa'il ahada asyara fa'il. Mab, eh, mabniul juz'aini fi mahali apa? Rafin fa'il. Dan seterusnya. Seperti ad-darsu asalisa asyara tuh. Ad-darsu asalisa asyara. Ad-darsunya sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf takdirnya hadza. Ini adalah pelajaran yang ke-13. Asalisa asyara dia mabniul juz'aini fi mahali apa? Rafin sebagai sifat kan bagi adars. Ya. Adarsu darsu as-salisa asyara. Wa fil muannas adapun pada yang muannas dikatakan ihda makanya. Ihda asyrata. Isnata asyrata. Wa hadiyata asyrata wa thaniyata asyrata wa salisata asyrata ila tasi'ata asyrah. Nah, sedikit ada perhatian bahwasanya terkait dengan harokat sya pada asyara juga asyarah diperhatikan bahwasanya shin yang ada pada asyrah dan asyr itu di fathah ketika ma'dudnya muzakkar yang dihitungnya sesuatu yang muzakkar ya diapain di fathah ahada asyara rajulan dan disukun sya-nya ketika bersama Ma'dud yang mu'an mu'annas ihda asyrata imra'atan ketika yang dia bersama yang muzakkar di fathah asyarata rijalin ahada asyara rajulan di fathah ya sya'nya asyarata rijalin ahada asyara rijalin bersama mu'annas syinya disukun biasanya asyra nisain ihda asyrata imra'atan Ya diingat-ingat ya. Ya. Kalau bersama yang muzakkar, sya'nya dialah fathah bersama yang muannats, sya'nya di sukun. Kemudian taqulu engkau katakan itu ya betul ya sampai di situ. Ya. Ahadun wa ish, ahadun wa ishrun 21. Isnan wa ishrun 22 ini mu'rab semua. Al-hadiyah wal ishrun wa thaniya wal ishrun asani wal ishrun ila at-tasi' wa tis'in sampai 99. Ya kalau majrur ya dikasar. Ishrun dengan ya. Ya, dengan apa? Ya. Kemudian wa ihda wa ishrun 21 wal واثنتان وعشرون والحادية wal والثانية والعشرون إلى التاسعة والتسعين sama sampai 99 kalau tadi yang di atas bersama yang muzakkar ahadun wa ishrun ithnan wa ishrun sampai 99 kalau saya memiliki 21 kitab apa bahasa Arabnya berarti indi ahadun wa ishruna atau apa? Hah? Ahada 21 tadi. Berarti apa? Lafaznya kalau 21 tadi di atas itu. Hah? Apa? Ahadun wa isruna apa? Kitaban. Kalau mu'anas suah, maka dikatakan apa? Ehda Ehda wa ishruna suatan. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang dia berjalan sesuai kias. Dimuzakarkan bersama muzakar, dimuanaskan bersama muanas. Tadi. Yang pertama, al-wahid wal isnan, kemudian semua yang dia di atas sihof ya, fa'il, semua itu umum. Iya. Kemudian wasani mayajri ala aksil qiyas. Yang kedua, apa yang dia berlangsung tidak sesuai kias, perlawanan dengan kias. Kalau kias bagaimana? Adatnya dimuzakarkan bersama ma'adud yang muzakar, adatnya dimuanaskan bersama ma'adud yang muanas Seperti itu. Yang sesuai dengan kias, sesuai dengan asal. Adapun yang kedua adalah apa yang dia berlawanan dengan kias. Fayu'annas ma'al muzakkar. Dia dimuanaskan bersama muzakkar Wa mal mu'annas dan dimuzakarkan bersama mu'annas maksudnya adatnya dijadikan mu'annas bersama ma'dud sesuatu yang dihitung benda yang dihitung yang muzakar Dimuzakarkan adatnya bersama ma'dud benda yang mu'annas yaitu asalasa salasah wa tis'ah wa ma bainahuma. Tiga dan sembilan dan apa yang ada di antara keduanya salasah, arba'ah, khamsah, kemudian apa? sita sab'ah, samaniyah dan tis'ah. Salasa tisah beda ya. Kalau yang tadi sebelumnya itu isim fa'il wazannya. Salisa beda. Kalau ini wazannya bukan isim fa'il. Salasa sampai tisah. sampai tisah. Salasah, arba'ah, khamsah, sita sab'ah, tamaniyah, tisah. Sawa'un ufridat nahu salah satu rijalin wa satu niswatin. Sama saja apakah dia disendirikan dari asyarah, tidak ditarkib dengan asyarah sama saja apakah dia di Ufrida, disendirikan tidak ditarkib dengan asyarah contohnya salah satu rijalin fil baiti salah satu rijalin di rumah ini ada salah satu rijalin lihat di sini adanya salah satu dijadikan muannas bersama ma'dud yang muzakkar rijal salah satu rijalin kemudian fil baiti salah satu niswatin Ya ketika ma'adudnya benda yang dihitungnya itu muannas maka adatnya muzakkar. Tinggal dikiaskan. Arba'atu rijalin arba'u niswatin khamsatu rijalin khamsu niswatin sampai tis'ah. Tis'atu rijalin tis'u niswatin. Ya. Wa qawlihi ta'ala kemudian contoh firman Allah taala sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma sab'a layalin. Di sini sab'a dijadikan muzakkar bersama layalin. Layalin mu'anas atau muzakkar? Mu'anas karena mufradnya apa? Lailah. Jadi dilihat mufradnya ya, jangan dilihat jamaknya. Dilihat bentuk mufradnya. Kalau jamaknya kadang berubah lafadznya. Samaniyata sama Samaniyah karena bersama ayam yau mufradnya sehingga di muanaskan adatnya karena madunya ayam apa muzakkar. Kemudian au rukibat ma'al asyarah atau dia ditarkib bersama asyarah. Tadi i'rabnya sakharaha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyam. I'rabnya sab'a di situ sebagai zarf zaman muta'alliq bi sakharaha layalin mubafilaih. wa alamatu jarhi kasra muqaddara 'ala al-ya' al-mahdhufah al-mu'awwab anha tanwin Mana' min dhuhri al-harakah fi mana' min dhuhuri al-harakah fi al-istithqa li'annahu ismun manqus wa thamaniyah Al-waw harf atfin thamaniyah ma'tuf ala sab' wa ayyam mudhafun ilaih. Husuma hal min al-ha pada sakharaha. Kemudian أو ركبت مع العشرة نحو ثلاثة عشر وأربعة عشر إلى تسعة عشر ataupun dia dia kembali ke mana? Au rukibat. Mana di sini? Naibul failnya. Hah? Asalasa wa tisawama ma bainahuma. Tiga dan sembilan dan apa yang ada di antara keduanya. Ataupun dia ditarkib bersama asyarah. Maka tetap seperti itu. Yu'annas ma'al muzakkar, yuzakkar ma'al mu'annas. Disendirikan seperti itu kondisinya dimuanaskan bersama yang muzakkar dimutakarkan bersama mu'anas ataupun dia ditarkib dengan asyarah juga demikian dimutakarkan bersama mu'anas dimu'anaskan bersama muzakkar contoh salah satu asyara ya arba'ata asyara ila tis'ata asyara rajulan sampai tis'ata asyara rajulan ya di sini karena asyaranya muzakkar maka salah satu dijadikan apa mu'anas Demikian pula arba'at asyara bersama asyara dijadikan arba'ah muannas. Sampai tis'ata asyara. Sampai sembilan belas rojulan, Itu untuk muzakkar ya. Untuk muzakkar. Di sini ma'adudnya rojulan muzakar. Maka di sini dikatakan adatnya salah sata asyara, Arba'at asyara, ila tis'ata asyara rojulan atau ulaman atau yang lainnya. Kemudian yang mu'anasnya Salasa. Adatnya dijadikan apa? Muzakar. Salasa ashrata Disukun di sini karena itu muannas. Salasa ashrata, Arba'a ashrata Ila tis'a ashrata imra'atan. Sampai ke 19. Imra'atan. Imra'atan mansub. Rajulan mansub sebagai apa? Tamiznya. Tamiz adat. Jadi Arabnya ya mabnil juz'a ini ya. Nanti fi mahali apa? Tergantung dia fa'il rafa. Kalau dia fa'il pada mahalnya rafa. Kalau sesuai maful pada mahalnya nasab. Kena huruf jar pada mahalnya jar. Au rukibat ma'al ashrin wa ma ba'dah. Ataupun dia salasah wa tis'ah wa ma bainahuma ditarkib bersama ashrin. Dan yang setelahnya. Contoh indi salah satun wa ishruna rajulan. Salah satun wa ishruna rajulan. Ila tis'atin wa tis'ina rojulan. Kalau ini mabni atau mu'rab? Kalau diterkibnya bersama apa? Wawu eh? bersama isrun mu'rab dia. Karena ada wawunya di sini. Ya, digandengkan diterkib dengan wawu. Ya, kalau tadi mabni karena ada huruf atof yang dibuang. Wawu yang dibuang sehingga mabni. Indi salah satu wa ishruna Rojulan. ila tis'atin wa tis'ina Rojulan. Ya. Ini yang apa? salah satu wa ishrun salah satu Kenapa? Karena rojulan di sini ma'adudnya muzakkar. Ya. Kemudian kalau ma'adudnya yang dihitungnya bendanya mu'annas, maka dikatakan salasun wa ishruna amatan. Amah budak wanita. Ya. Ila tis'in wa tis'in sampai 99 amatan. Iya. Insya Allah nggak terlalu sulit ya. Ada yang mau disampaikan, ada yang belum paham? Nanti satu lagi keadaan yang ketiga yang dia memiliki dua keadaan. Atau diselesaikan aja ya, tanggung ya. Wasalif sehingga satu pertemuan lagi selesai. Wasalithu malahu halatan. Yang ketiga yang dia memiliki dua keadaan yaitu al-asyarah. Ini al-asyarah nggak dibahas karena bahasanya khusus. Iya, yes. Itu asyara idza rukibat jarat alal qiyas. Kalau ditarkib maka dia berlangsung sesuai kias. Ya, kalau ditarkib dia berlangsung sesuai kias. Bagaimana kiasnya? Muzakkar mal muzakkar muannats mal muannats. Contoh ahada asyara rajulan tuh. Ahada asyara. Ahada muzakkar asyara muzakkar juga. Isna asyara. Ya. Rajulan ah, dengan rajulnya di sini maksudnya asyara rajulan asyara mudzakkar rajulan mudzakkar itna asyara rajulan salasata asyara rajulan ila tis'ata asyara sampai ke 19 rajulan di sini asyara dijadikan mudzakkar dengan rajulan ma'dudnya mudzakkar ya wa indi ihda asyrata nah, sedangkan kalau ma'dudnya sesuatu benda yang dihitungnya muannas maka asyara asyrah dijadikan muannas indi ihda asyrata imra'atan ataupun apa? Amatan, budak misalkan. Ataupun syatan. Wasnata ashrata. Ya, 12 syatan. Salasa ashrata syatan. Ila tisa ashrata syatan. Dijadikan di sini asyarah mu'anas. Kenapa? Karena ma'dudnya yang dihitungnya mu'anas. Asyrata syatan ataupun amatan. Wa in ufridat jarot ala khilafil qiyas. Ah, kalau dia disendirikan, tidak ditarkib, ya tidak ditarkib, maka jarot ala khilafil qiyas. Berlangsung dalam kondisi menyelisih kias. Berlangsung tidak sesuai dengan kias. Contoh asyratu dijalin. Di sini kan nggak ditarkib. Hmm. Nggak ditarkib seperti tarkib masjid itu. Asyaratu rijalin, ashru niswatin. Ya, selesai Insya Allah nanti barangkali ada tambahan kita akan susulkan pada kesempatan berikutnya. Jadi intinya terkait dengan adat ada tiga keadaan. Ya, apa ya? Yang pertama yang dia berlangsung padanya kias yaitu sesuai dengan asalnya dimutakarkan bersama ma'adu yang mutakar, dia muanaskan bersama ma'adu yang Yang kedua yang dia berlangsung tidak sesuai dengan kias dimuanaskan bersama yang muzakkar dimutakarkan bersama yang mu'annas, yakni bersama madud, sesuatu yang dihitung yang dia mu'annas. Ya, kemudian yang ketiga, dia memiliki dua keadaan. Ya, kadang dia berlangsung sesuai dengan kias, kadang menyelisih kias, yaitu asyarah. Apabila dia ditarkib, ya, maka dia berlangsung sesuai dengan kias. Apabila tidak ditarkib, ya maka dia menyelisih kias. Ya, cukup dulu sampai di sini. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, Assalamualaikum.